Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yarda Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan kewajiban para istri terhadap suami-suami mereka kita masih pada cabang yang keempat. Nah, yaitu khidmatul mar'a zawjaha wa tadbir al-manzil wa tarbiyatil aulad. Bagaimana para istri melayani suaminya dan mengatur rumahnya serta mendidik anak-anaknya. Nah, kita melanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala setelah menjelaskan atau membacakan keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di mana keduanya menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa kewajiban para istri terhadap suaminya atau hak-hak suami yang termasuk hak-hak suami bagi para istri adalah apa yang disebutkan pada sub atau cabang pembahasan yang keempat ini yaitu melayani suaminya, mengatur rumahnya dan mendidik anak-anaknya yang tidak cukup. Kewajiban para istri itu hanya terbatas kepada memenuhi kebutuhan rohani suami dalam hal ini syahwat para suami. Namun lebih luas dari itu kembali kepada urf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf yang menjadi hak para istri adalah seperti kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf Nah, dan telah kita terangkan atau bacakan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah Syekhan Al-Islam dua Syekhul Islam rahimahumallahu taala kemudian berkata Al-Syekh Ali Farkus hafidahullah taala atau sebelumnya saya ulangi sedikit dari keterangan Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah kata beliau wa 'alal 'ani wal 'abdi al khidmatu wa li anna dhalika huwa al ma'ruf thumma min ha'ula'i man qala tajibu al khidmatu al yasiratu wa minhum man qala tajibu al khidmatu bil ma'ruf wa hadha huwa as sawab fa 'alayha an takhdimahu al khidmata al ma'rufata min mithliha li mithlihi wa yatanawwa'u ويتنوع ذلك بتنوع ahwal fakhidmatul badawiyah laisat ka khidmatil qurawiyah wa khidmatul qawiyah laisat ka khidmatil dha'ifah kata beliau rahimahullah maka wajib atas tawanan atau budak berkhidmah melayani tuannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis bahwa istri di sisi suami adalah seperti aniyah tawanan dan di dalam Al-Quran suami di sisi istri adalah seperti sayyid adalah tuan maka wajib untuk berkhidmah kepada tuannya wali anna dzalika huwal ma'ruf dan itulah yang merupakan perkara yang ma'ruf para istri berkhidmah kepada para suaminya kepada suami-suami mereka Thumma min haula man qala, kemudian di antara mereka para ulama ada yang berpendapat tajibu al-khidmatu al-yasirah, kewajiban istri adalah terbatas pada pelayanan yang ringan saja. Nah, di antara mereka para ulama juga ada yang berpendapat tajibu al-khidmatu bil ma'ruf. Wahada hadha huwa Yaitu para istri wajib berkhidmah melayani suami para suami mereka dengan cara yang ma'ruf sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa hadha huwa shawab dan inilah yang benar yakni dengan cara ma'ruf kembali kepada urf barakallahu fikum yang menjadi tanggung jawab para istri dan juga para suami di dalam rumahnya untuk para istri dan bagi suami di dalam dan di luar rumahnya. Enam, yakni dengan cara urf, dengan cara yang ma'ruf. Maka wajib atas istri dimahu al-khidmat al-ma'rufah. Wajib para istri melayani suami-suami mereka dengan pelayanan yang ma'ruf min mithliha li mithlihi. Yaitu apa yang menjadi hak istri dan sebaliknya apa yang menjadi kewajibannya. Enam, apa yang menjadi hak suami dan kewajiban istri. Maka wajib menegakkan al-khidmah pelayanan dengan cara yang ma'ruf dan itu berjenis-jenis sesuai dengan keadaannya untuk para istri-istri tersebut. Maka tentunya pelayanan istri yang dari Badawiyah yakni Arab pedalaman orang kampung ini tidak sama dengan orang yang di kota atau di desa demikian pula wanita yang kuat istri yang kuat tidaklah sama dengan yang lemah maka kembali kepada keadaannya masing-masing demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah rahimahullah taala menerangkan di dalam kitab beliau Majmu Al-Fatawa pada juz yang ke 34 halaman 90. Kemudian berkata Syekh Ali Farkus, hafidahullah taala wala syakka anna qiyam az-zawjati bihadhihi al-muhimmah an-nabilah yahfadhu lil usrati istiqraraha wa sa'adataha. Tidak meragukan lagi bahwa ketika para istri menegakkan kewajibannya, pelayanannya terhadap suami-suami mereka, maka demikian itu akan menjaga kelanggengan keluarga dan kebahagiaannya. Wa yu'ammiq rabitat taaluf wal mawaddah fi dhilli ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan akan semakin menguatkan ikatan kasih sayang di dalam naungan ta'awun alal birri wa taqwa yaitu tolong menolong di atas kebaikan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'ala zawji min jihatin ukhra an yuqaddira halaha wa la yuhammilaha ma la taqata laha bihi wa an yu'inaha fi ba'd syu'uniha wa wa muhimmatiha litakamul wat ta'azur wajib dari sisi yang lain, wajib bagi suami untuk mengkadarkan istri-istrinya. Yakni tidak memberbaninya dengan sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Dan juga wajib bagi suami membantu istri-istrinya dalam sebagian urusan-urusannya sebagai bentuk takamul wa ta'azur sebagai bentuk saling menguatkan saling menyempurnakan wala siyama fi hali maradiha au ajziha au zahmatil al amal alaiha apalagi dalam kondisi sang istri sakit atau lemah atau tugas-tugas yang menumpuk nah maka wajib bagi suami memiliki pengertian dengan membantu dalam sebagian urusan-urusan istrinya iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi lam ya'naf min musa'adati azwajihi yang beliau alaihi salatu wasallam tidak bakhil, tidak kikir untuk membantu istri-istrinya. Berdasarkan hadis Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yaitu dari Al-Aswad rahimahullahu taala beliau berkata aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dalam keluarganya faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ta'ni khidmat ahlihi fa idza hadarat as-salatu kharaja ila as-salah maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah keluarganya beliau membantu keluarganya. Nah, membantu dari tugas sebagian tugas dari tugas-tugas keluarganya. Faidah hadaratis sholat. Akan tetapi apabila sholat telah hadir, maka beliau keluar untuk menegakkan sholat, yakni di masjid berjamaah. Nam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari, rahimahullah taala, di dalam Sahih beliau dalam Kitab Al Jamaah wal Imamah. Kitab Al Jamaah wal Imamah Bab man kana fi hajati alihi fa uqimatis shalah fa kharaja min fa kharaja min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaitu dalam bab orang-orang yang membantu kebutuhan keluarganya. Lalu kemudian sholat ditegakkan, hendaklah dia keluar untuk menegakkan sholat. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ay annahu alaihi salatu wassalam kana yakhdimu fi mihnati ahlihi yakni hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani membantu tugas keluarganya wa yakummu baitahu membersihkan rumahnya wa yukhayyat thawbahu menjahit pakaiannya wa yarka'u dalwahu menambal timbanya atau embernya wa yakhsifu na'lahu wa yahlib syatahu demikian pula beliau menambal atau menjahit sandalnya kemudian memeras susu kambingnya wa yakhdim nafsahu wa ya'mal ma ya'mal ar-rijal fi buyutihim beliau juga melayani diri beliau sendiri dan beramal sebagaimana kaum lelaki beramal di rumah-rumah mereka fa idza hadaratis salatu qama ilaiha apabila solat telah ditegakkan maka apabila solat telah masuk kumandangkan adzan maka beliau keluar untuk menegakkan as-salah yakni berjamaah di masjid. Nah, Demikian Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala menjelaskan di dalam kitab beliau Fathul Bari pada halaman pada juz yang kedua halaman 163 wa yadullu ala mas'uliyati zaujati fil qiyami bihaqqil auladi tarbiyatan wa riayatan qauluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rada'ah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu za'i ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum dan yang menunjukkan kewajiban istri dalam menegakkan hak anak-anaknya dalam hal pendidikan dan penjagaan pengawasannya yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka dua tahun sempurna. Ya, di sini dalil bahwa para istri berkewajiban dan menjadi tanggung jawabnya mendidik, menyusui anak-anaknya dan mendidiknya. Dan mendidiknya, menjaganya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, yakni dua tahun sempurna. Ya, bagi yang mau menyempurnakan susuannya. Nah, Demikian pula yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Wanita istri itu adalah pemimpin terhadap rumah suaminya. Pemimpin di dalam rumah suaminya, dalam keluarga rumah suaminya. Jadi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha. Wanita itu adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya. Wawaladihi dan pemimpin terhadap anak-anaknya wahia mas'ulatun anhum dan dia akan ditanya pertanggungjawabannya tentang mereka yakni anak-anak dari suaminya. Dari di sini masuk anak-anaknya sendiri dari istri tersebut atau anak-anak suaminya dari istri yang lainnya. Mungkin istrinya telah meninggal dunia, yang lainnya atau istri yang lainnya dicerai, lalu kemudian anak-anaknya tinggal di dalam rumah suaminya dalam pengawasan atau dalam uh, pemeliharaan suaminya, maka wajib bagi istri yang bersama suaminya di dalam rumahnya mendidik anak-anaknya tersebut. Nah, demikian barakallahu fikum hadis ini dan ini merupakan nas dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wa waladihi ha domir menunjukkan lidzakar luahid lelaki satu lelaki yang kembali kepada suami. Ya, kembali kepada suami. Jadi bukan disebutkan wawaladihima. Ya, tetapi waladihi sehingga itu nas dalil yang menunjukkan bahwa istri pemimpin atas keluarga rumah suaminya dan atas anak-anak suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab al Hakam yaitu dalam bab firman Allah taala Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan juga di dalam riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Imarah dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Nah, demikian ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Naam. Keterangan Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala terkait dengan Al-Far'ur Rabi, cabang yang keempat ini yang menunjukkan kepada kita semua berdasarkan dalil yang kuat dari Al-Quran, dari hadis dan juga dari af'al sahabiyah yaitu wajibnya para istri berkhidmah menegakkan pelayanan kepada suami-suami mereka dengan cara yang ma'ruf nah, di dalam rumahnya yaitu mengatur rumahnya, mendidik anak-anaknya, membuatkan makanan, minuman dan yang lainnya terhadap kemaslahatan di dalam rumah suaminya. Nah, demikian barakallahu fikum al-far'ur rabi', cabang yang keempat. Kemudian kita masuk kepada cabang yang kelima al-far'ul khamis, yaitu yang terakhir dari uh, pembahasan yang pertama dari pokok pembahasan yang pertama. enam yaitu cabang yang kelima ihdadul azzaujati fi iddati wafati zaujiha. Yaitu wajibnya para istri melakukan ihdad ya, pembatasan diri di masa iddah, masa menunggu dengan sebab wafatnya suaminya. Naam. Jadi ini yang cabang yang kelima. Naam. Jadi seperti yang saya telah singgung bahwasanya ya di, di antara agungnya hak para suami itu sampai pun dia telah meninggal dunia maka masih tersisa kewajiban bagi para istrinya setelah suami pun meninggal dunia yaitu diantaranya adalah melakukan ihdad. Seorang istri wajib membatasi diri, yakni berkabung ya, masa menunggunya empat bulan sepuluh hari. Arba'ata asyuri wa asyra. Yaitu wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang tidak hamil tentunya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita akan uh, bacakan insyaallah taala. Naam. Kecuali bagi istri yang hamil suaminya meninggal dalam keadaan dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya. Walaupun tinggal sepekan atau dua pekan, ya, maka anaknya lahir, maka berakhir masa iddahnya. Ya, tidak harus menunggu 4 bulan 10 hari. Karena ya uh, apa? meletakkan hamilnya itu lebih utama ya daripada 4 bulan 10 hari. Ya, sehingga 4 bulan 10 hari masa iddah bagi para istri yang ditinggal mati suaminya itu bagi istri-istri yang tidak hamil. Istri-istri yang tidak hamil. Barakallahu fikum. Taib. Ini cabang yang kelima berkata penulis حفظه الله تعالى وعلى الزوجة الاعتداد في بيتها الذي كانت تسكنه يوم توفي زوجها لما جاء في حديث الفريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها التي توفي أو عنهما التي توفي عنها زوجها آه، رحمه رضي الله تعالى عنها واجب atas istri melakukan al-iddah yaitu masa menunggu di rumahnya yang dia tinggal ya di rumah yang dia tinggal pada hari diwafatkannya suaminya pada hari suaminya wafat meninggal dunia maka wajib bagi para istri melakukan penungguan masa iddah tidak keluar dari rumahnya yang dia tinggal pada rumah tersebut berdasarkan hadis yang telah datang dalam ya dari hadis Al-Furai'ah binti Malik radhiyallahu taala anhuma di mana suami beliau Al-Furai'ah meninggal dunia ya maka beliau menceritakan dalam hadis dalam riwayat bahwa kharaja zauji fi talabi a'lajin lahu faadrakahum adrakahum qadum faqataluhu yaitu suatu hari suamiku keluar yakni memerangi orang-orang kafir ya fa'adrakahum kemudian beliau menemui orang-orang kafir tersebut maka faqataluhu ternyata orang-orang kafir itu membunuh beliau ya membunuh suami Uraya binti Malik radhiyallahu taala anha wa anhu. Faja'a na'yu zawji wa ana fi darin min duaril ansar. Lalu kemudian jenazah suamiku datang, didatangkan dan aku berada di rumah, yakni aku tinggal di rumah dari rumah-rumah Ansar yang syasi'atin andari ahli, yang jauh dari rumah keluargaku. Ya, jadi beliau menumpang di rumah dari rumah-rumah Ansor. Ya, sahabat sahabiah dari Ansor. Yang rumah keluarga beliau itu jauh dari cukup jauh dari rumah tersebut yang dia tinggali. itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Furai'ah radhiyallahu taala anha, fakultu, lalu aku katakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ja'a na'yu zauji telah datang <clears throat> jenazah suamiku wa ana fi darin syasi'atin an dari ahli wa dari al ikhwati wa dari ikhwati dan aku di tempat tinggal yang jauh dari tempat tinggal keluargaku dan saudara-saudara wanitaku. Naam, walam yada' malan yunfiku alayya dan suamiku tidak meninggalkan harta yang dia infakkan kepadaku tidak pula wala malan warithtuhu tidak pula harta yang aku mewarisinya wala daron yamlikuha tidak pula rumah yang dia miliki jadi suaminya meninggal dalam keadaan miskin tidak meninggalkan apa-apa fa in ra'aita an ta'dhana li fa alhaqa bidari ahli wa dari ikhwati apakah engkau mengizinkan aku ya Rasulullah untuk pergi ke rumah keluargaku dan rumah saudara wanitaku. Fa innahu ahabbu ilayya karena itu aku lebih senangi. Wa ajma'u li fi ba'di amri dan itu lebih memudahkan dalam sebagian urusanku. Ini alasan daripada Furai'ah radhiyallahu taala anha yang ditinggal mati oleh suaminya. Qala faf'ali in syi'ti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukanlah jika anti kehendaki. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di sini Rasulullah membolehkan beliau untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan berpindah ke rumah keluarganya atau rumah saudara wanitanya. Karena itu lebih memudahkan urusannya. Ya, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal perkaranya. Ya. Namun masih berlanjut hadis ini qalat kembali beliau berkata Furai'ah binti Malik radhiyallahu taala anhuma fa kharajtu qarirata aini lima qadallahu li ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam maka aku keluar dari rumah tempat tinggalku itu dengan senang hati ya lima qadallahu karena Allah telah memutuskan untukku melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yakni perizinan hatta idza kuntu fil masjid au fi ba'dil al hujrati da'ani faqal hingga kemudian ketika aku berada di masjid atau di sebagian kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku faqala lalu beliau berkata kaifa za'amti bagaimana engkau wahai Furai'ah qalat maka dia menjawab faqasastu alaihi lalu aku mengkisahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mengkisahkan eh, apa beliau mengkisahkan kembali kejadian wafatnya suaminya dan dia tinggal numpang di rumah-rumah sebagian kaum Ansar yang itu jauh dari rumah keluarganya dan rumah saudaranya. Ya. Sehingga ketika suaminya meninggal dia ingin untuk berpindah ke rumah keluarganya karena itu lebih memudahkannya. Beliau mengkisahkan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ya. Jadi di sini awalnya diizinkan kemudian di akhir ya di akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umkuthi fi baitiki alladhi jaa fihi na'yu zawjiki hatta yablughal kitabu ajalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tinggallah engkau wahai Furai'ah di rumah yang engkau tinggal di situ yang dimana jenazah suamimu datang dibawa pada rumah tersebut hatta ya kita kitabu ajalah. Tinggallah di rumah itu hingga ya masa menunggu akan sampai masanya, akan datang masanya, yakni masa idah iddahnya. Nah, sehingga di sini menunjukkan ya Nabi saw menghapus ya apa yang beliau ucapkan di awalnya dan kemudian di akhirnya beliau memerintahkan para istri yang ditinggal mati suaminya tetap tinggal di rumah yang dia tinggali yang dimana jenazah suaminya dibawa ke rumah tersebut ya tinggallah hingga masa iddah itu berakhir qalat fa'tadattu fihi arba'ata asyurin wa asyra maka setelah itu beliau mengatakan Huraya aku kemudian menunggu dengan masa iddahku itu empat bulan sepuluh hari ya pada rumah tersebut aku beriddah pada rumah tersebut empat bulan sepuluh hari yakni di rumah yang dia tinggali yang dimana jenazah suaminya dibawa ke rumah tersebut. Nah, demikian ya hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud Rahimahullah taala dan juga Imam Tirmidhi Imam Ibn Majah dan didoifkan pada awalnya Imam Al-Albani kemudian beliau tarajuh dan beliau mensahihkannya dalam Sunan Sahih Abu Daud. Ya. Dan itu beliau isyaratkan Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifahnya. Nah, pada nomor 5597. Yakni beliau Syekh Al-Albani kembali mensahihkan riwayat ini. Sebelumnya beliau melemahkannya. Nah, jadi di sini wallahu taala a'lamu bissawab menunjukkan pada kita uh, wajibnya para istri yang ditinggal mati suaminya untuk tidak keluar dari rumahnya, menunggu dengan masa iddah. Namun rumah itu apakah ya rumah yang dia sudah tinggali selama hidup suaminya ataukah boleh ya kepada rumah yang lainnya yang dimana jenazah suaminya dibawa ke rumah tersebut wallahu alam bisawab ya karena di sini ada dua kemungkinan nah dohir hadis ini Nabi SAW menyebutkan fi baitiki alladhi ja'a fihi na'yu zaujiki yaitu tinggallah di rumahmu yang jenazah suamimu itu dibawa pada rumah tersebut. Ya, jadi boleh jadi rumah yang lain yang jenazahnya dibawa ke situ, diurus di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ataukah rumah yang dimaksud adalah rumah yang selama dia hidup sama suaminya dia tinggal di situ. Dia boleh meninggalkannya setelah masa idah 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, belum sempat saya e, mencari fatwa terkait ya hal ini yang insya Allah taala kita akan e, menyampaikannya pada pertemuan berikutnya Bismillah setelah kita mencari setelah saya mencarinya insya Allah taala fatwa ulama terkait dengan ini. Nah, Taib. Walhasil tidak boleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya keluar dari rumahnya selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Oleh karena itu beliau mengatakan Syekh Ali Farkus Fidahullah Ta'ala wa ala zawjatil mu'tadda fi hadhihi fatratil al-ihdad ala zawjiha bi an tatruka tib wa anwa'i zinah sawa'un bi lubsil al-muzarkash wal burraq wal musyi' bil akhdar wal azraq wa lubsul hulli wal iqtidab wal illa mastufniya li darurah wajib para istri di masa iddahnya melakukan ihdad membatasi diri ya berkabung membatasi diri karena suaminya meninggal yaitu meninggalkan wangi-wangian jenis-jenis hias perhiasan ya apakah itu memakai perhiasan Muzarkas, burak, wallahu alam ini jenis-jenis perhiasan ya. E, permata-permata, cincin, apa semua perhiasan. Ya, atau bersolek ya, bercelak. Ya, itu semua ditinggalkan. Ya, di masa iddah. Tidak boleh istri bersolek ya selama sebagaimana hidup suaminya masih hidup untuk sementara dia tinggalkan. Ya, melakukan ihdad, pembatasan diri. Kecuali perkara yang darurat, ya, yang dikecualikan karena darurat. Ya, namanya darurat itu sesuatu yang dilarang menjadi boleh. Ya. Kalau itu darurat, barakallahu fikum. Nah, sehingga ini kadang-kadang kita lalai, ya karena ini jarang dipraktekkan ya jarang dibahas hingga kadang-kadang kita lalai saya sendiri lalai nasallahu salam al afiyah semoga Allah mengampuni kita memaafkan ketika kita uh, beberapa hari yang lalu membawa Ummu Tolha hafidahullah ya keluar padahal masih dalam masa iddah luput dari kami ya kita lupa dilupakan nasallahu salam al afiyah akhirnya kita membawa beliau keluar. Nah, padahal itu dilarang ya karena masih dalam masa iddah yaitu sampai berakhirnya empat bulan sepuluh hari. Nah, kecuali perkara yang darurat. Mengapa melakukan ihdad ini pembatasan diri para istri yang ditinggal mati suaminya? Idharon lihusniha ala ni'mati zawaj biwafati zawjiha karena sebagai bentuk penampakan kesedihan atas nikmat suami ya bahwa suami itu merupakan kenikmatan dari Allah ketika dia meninggal ini salah satu kenikmatan yang dicabut ya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga istri menampak, menampakkan kesedihannya ya dan juga wa ta'assufan ala ma fataha min husnil isyrah ya sebagai bentuk penyesalan dari apa yang luput ya dari para istri yang tidak lagi bisa untuk mem memperbaharui kembali karena suaminya telah meninggal dunia yaitu luputnya dia berbuat baik atau memperbanyak berbuat baik kepada suaminya di masa hidupnya ya ketika suaminya sudah meninggal dia tidak bisa lagi untuk berbuat baik sudah tidak ada maka dia menampakkan rasa sedih rasa penyesalan sehingga dia melakukan apa ihdad ini diantara apa hikmah diwajibkannya ihdad pada masa iddah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Wa idamati suhba ila waqtil maut. Fal ihdadu madharu min madahiril wafa li zawjiha al-mayyit alladhi faqadathu. Maka ihdad itu melakukan ihdad adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kesedihan atau penyesalan seorang istri pada suaminya dari apa yang luput darinya untuk berbuat baik. Sehingga ketika suaminya telah meninggal dunia tidak tidak lagi dia bisa untuk berbuat baik. Nah, dan menunjukkan atas ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dari Ummul Mukminin ya Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La akhir." Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin. Ya, untuk melakukan ihdad pada mayit yang meninggal dunia melebihi tiga hari. Maksudnya tidak halal wanita melakukan ihdad kesedihan yang berkepanjangan ya tidak mengurus dirinya lebih dari tiga hari ya tidak boleh haram la yahillu di sini tidak halal maksudnya haram illa nah, Nabi SAW mengecualikan ala zaujin arba'ata ashurin wa ashra kecuali wanita yang ditinggal mati suaminya maka dia diizinkan selama 4 bulan 10 hari berkabung yakni melakukan ihdad adapun selain dari suami hatta wanita perempuan kepada ayahnya yang meninggal dunia bukan suaminya, ayahnya. Maka tidak boleh dia berkepanjangan melakukan ihdad lebih dari tiga hari. Ya, tidak boleh melebihi daripada tiga hari. Berarti batas maksimalnya tiga hari. Berkabung, bersedih. Kecuali istri terhadap suaminya. Ya, maka dia boleh empat bulan sepuluh hari. Tidak bersolek. Ya, tidak keluar rumah. Barakallahu fikum kemudian uh, tidak menampakkan ya hal-hal yang bisa membuat fitnah sehingga kaum lelaki yang ada penyakit ya terfitnah dan memberi isyarat untuk kemudian melamarnya padahal masih masa iddah ya ini juga diharamkan bagi kaum lelaki menunjukkan eh, isyarat-isyarat uh, isyarat -isyarat lamaran terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya kecuali setelah selesai masa iddah 4 bulan 10 hari.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 Uh, Allah melebihkan kaum lelaki terhadap kaum wanita. Di antaranya ini juga. Ya. Kaum lelaki itu tidak ada masa iddahnya. Ya. Jadi kaum lelaki suami istrinya meninggal satu hari dua hari lalu dia menikah itu boleh. Ya, tidak ada larangan. Tidak ada masa iddah kaum lelaki barakallahu fikum. Ya, namun kalau <laughs> kalau itu dilakukan ya kayaknya fitnah lebih besar. Ya, orang-orang akan mengatakan subhanallah. Ini suami senang dengan istrinya meninggal. Baru satu dua hari dia menikah lagi. Ya, padahal kalau hukum syariat itu boleh. Nah, tidak ada masa indah ini menunjukkan perbedaan yang jauh ya, banyak perbedaan jauh antara kaum lelaki dengan wanita. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak boleh dalam rumah tangga istri itu mau memposisikan dirinya seperti suami, menuntut sesuatu ya. Biasanya istri itu membalas suaminya apa? E, menasehati dia, dia pun mengatakan antum juga. Nah, ini ya selalu mau memposisikan mau melakukan persamaan antara suami dengan dirinya padahal beda ya jauh bedanya antara laki dan wanita sangat banyak perbedaannya barakallahu fikum